sebab. Kemudian secara terminologinya, secara istilahnya adalah segala sesuatu yang ditambahkan baik itu dari hutang atau dari sesuatu yang digadaikan. Dan ini tidak masuk dalam sistem bisnis. Itu kurang lebih definisi riba. Dan ribanya ada dua macam. Ada riba nasian dan ada riba fadl. Riba nasia itu ya, adalah riba yang terjadi karena perbedaan dua jenis barang. Misal uh, uang atau produk sebuah produk kurma ditukar dengan gandum, tetapi tidak senilai. Maka ini termasuk dalam riba nasiah. Perak ditukar sama emas, tetapi tidak senilai. Maka ini termasuk riba nasiah namanya. Kalau riba fobel adalah barang yang sejenis Tetapi dikembalikan lebih Uang dipinjamkan sepuluh ribu Dikembalikan dua belas ribu Dalam bentuk utang atau kadian Maka ini berarti masuk dalam riba fobel. Jadi dua jenis riba ini Semuanya dilarang dalam agama kita Tidak dibolehkan kita dianjurkan agar selalu bertransaksi, berbisnis dalam agama Islam dan membedakan antara transaksi akhirat dan dunia. Maksudnya bagaimana? Hati kita Bapak-Bapak Ibu sekalian harus dipisahin. Ada yang investasi akhirat, ada yang investasi dunia. Kalau investasi akhirat itu masuk di dalamnya hutang dan gadai. Meminjamkan kepada orang. Ini nggak boleh berbunga. Memang ini investasi akhirat. Datang seseorang kepada saya butuh bantuan, lalu saya bantu dengan uang maka memang itu hutang, investasi akhirat. Kita akan terus panen pahalanya setiap hari. Di mana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, siapa yang menghutangkan orang lain, maka selama belum dikembalikan hutang tersebut, dia sama dengan bersedekah setiap harinya setengah dari apa yang dia pinjamkan. Jadi kalau Bapak Ibu pinjamkan 10 juta kepada seseorang, sudah 10 tahun belum dibayar. Baik 10 tahun itu seperti kita berinfak setiap hari 5 juta mungkin ya, kata sebagian ulama, ada orang-orang yang Allah mau dia dapat pahala, tetapi tanda kutip sedikit dipaksa oleh Allah. Karena kalau tidak dilakukan atau tidak terlibat dalam masalah yang sedang dihadapi, dia tidak akan berinfak sebesar itu. Padahal sebenarnya Allah ingin dia dapat fasilitas yang baik di surga. Misal tadi kita pinjamkan orang 10 juta. Lalu orang itu didatangin, tidak menjawab, tidak ada, lalu mengeluh, tidak ada, dan seterusnya maka sampai 10 tahun dia tidak bayar misalnya. Setiap hari sama dengan kita berinfak 5 juta. Pertanyaannya, apakah tanpa cobaan tersebut kita akan infak tiap hari 5 juta? Mungkin sulit sekali. Tapi Allah SWT tanda kutip memaksa hamba tersebut ya, supaya dia melibatkan dirinya dalam infak tadi karena dia Allah ingin mencapai sebuah derajat di surga. Karena derajat di surga ini Bapak Ibu sekalian ada yang tidak bisa dijangkau kecuali dengan 100 tahun sholat malam. 100 tahun bakti dengan orang tua, 100 tahun puasa. Umur kita cuma 60-70 tahun. Belum 15 tahun mas, habis masa kanak-kanak. Umur kita cuma 55 misalnya, atau 65 yang kita pakai di dunia ini. Sementara untuk mencapai fasilitas itu butuh 100 tahun ibadah. Bagaimana caranya? Kata ulama Allah datangkan cobaan. Misal hamba tersebut dicoba dengan penyakit 10 tahun. Gitu kan? 10 tahun itu menggantikan yang harus diibadah 100 tahun sholat malam mungkin orang utang sama dia 10 tahun itu kalau diakumulasi 5 juta per hari dia infak kali 10 tahun berapa banyak dia akan dapatkan pahala dan berapa banyak fasilitas surga dia dapatkan jadi memang investasi akhirat jangan dihubungkan dengan investasi dunia tidak boleh ada untung di situ emang gak ada untungnya pahala kita bantu orang sosial sama dengan gadai gadai nggak boleh sama sekali Bapak Ibu kalau terima gadean, ini saya gade tanah saya, ini tanah itu misalnya satu miliar, saya butuh duit 500 juta, saya gadekan kepada salah satu teman, maka kemudian saya dikasih sama dia uang 500 juta, surat tanah tersebut jadi jaminan. Dalam syariat kita dibolehkan dengan cara begini, kesepakatan dikembalikan dalam satu tahun misalnya. Memang ini investasi akhirat ya, yang sedang meminjamkan uang 500 juta jangan berpikir keuntungan di situ nggak bisa. Ini memang meminjam, membantu orang. Jadi bedakan di hati kita masalah ini. Nah kalau kita sekarang meminjamkan, dia kan satu miliar tanah, kita pinjamkan di tanah, memang pinjam. Setahun dikembalikan, ternyata setahun belum dikembalikan. Apa yang bisa kita lakukan? Secara syariat yang sedang dititipkan gadian boleh menjual tanah tersebut. Yang satu miliar tadi, setelah laku satu miliar, dia mengambil hak dia saja 500 juta. Dia kembalikan 500 juta kepada pemilik jaminan tanah. Karena ini memang bukan investasi dunia, tidak ada keuntungan di situ. Enggak boleh kita berpikir keuntungan. Karena memang kita niat membantu dia dari awal. Kalau enggak, jangan terima. Gitu kan? Memang saya nggak bisa, saya nggak mau utangin, saya takut khawatir nggak terbayar. Itu lebih baik daripada kita harus membungakan. Karena masalahnya kita akan masuk dalam lingkup pelanggaran syariat yang tentu tidak bisa orang mengatakan udur di hari kiamat depan Allah saya tidak tahu ya Allah apa boleh buat nggak ada cerita berarti sama saja nanti orang masuk neraka ya apa boleh buat gitu kan Kan jadi masalah kalau Allah balas dengan seperti itu. Jadi memang seorang muslim harus tahu memilah di dalam hatinya mana investasi akhirat, mana investasi dunia. Banyak orang dipinjam, dipinjamin orang 100 juta, jaminannya 500 juta surat tanah. Orang itu nggak bisa bayar dalam satu tahun jatuh tempo, semua diambil jaminan tersebut. Valim ini, nggak boleh. Kita pinjamin orang 100 juta, kita ambil 1 miliar atau 500 juta dari mana ini? Gak ada hak kita di situ. Ini investasi akhirat, utang dan gadai investasi akhirat nggak boleh ada keuntungan ada yang setengah <clears throat> setengah lagi hati kita boleh kita buka untuk investasi dunia nggak apa-apa ada teman ngajak buka butik buka restoran buka usaha apa lalu kita hitung-hitungan laba ruginya bagaimana pembukuannya mana lokasinya kita tinjau boleh mana bagi hasil saya itu pun sistemnya adalah pembagian persentase dari keuntungan bukan dari modal Bapak Ibu bisa masuk dalam bab riba kalau Bapak Ibu tuntut dia keuntungan dari modal. Misal, ini 100 juta saya ikut ya ke restoran kamu atau ke butik kamu. Tapi setiap bulan saya harus terima 10% dari modal saya, 10 juta. Itu riba Pak bu. Karena belum tentu keuntungan dia sebesar itu. Atau bisa saja sebaliknya untungnya lebih besar. <clears throat> Makanya dalam Islam yang dibolehkan yang Allah berfirman wa al wa harrama riba. Allah menghalalkan transaksi jual beli yang sehat dan Allah larang riba. Bagaimana menghubungkan riba dengan transaksi jual beli ya seperti bab yang saya jelaskan tadi. Jadi kita boleh mengatakan ini 100 juta saya masukin, kamu juga 100 juta ya. <laughs> Kalau saya 100 juta, kamu modal tenaga. Kemudian kita bagi persentase dari keuntungan. Nanti pada saat dapat keuntungan, kita bagi 50-50% keuntungannya. Ya. Bukan dari modalnya. Maka ini boleh, ini investasi dunia. ini Memang dikatakan dalam e, bab-bab ya. fikih namanya bab musyarakah. Ya. Tijarat musyarakah artinya bisnis orang yang partisipasi sama partner bisnis. Boleh. Dua-duanya masukkan modal atau salah satunya modal, satu satunya tenaga, skill. Itu dibolehkan. Tapi yang penting adalah e, yang dibagi itu adalah persentase dari keuntungannya. Ya, jadi kita sudah tentukan 60, 40, 50, 50, 70, 30. Tapi dari keuntungannya. Juga perlu diketahui Bapak Ibu sekalian dalam bisnis di dalam Islam itu memang harus kita siap sebagaimana siap menerima keuntungan, siap menerima apa? Kerugian. Banyak orang zalim, nggak mau tahu. Dia bisnis sama seseorang, dia sudah lihat usahanya orang itu, sudah ada laporan. Begitu bangkrut, nggak mau terima, kembali modal saya. bisa. Bagaimana e, keuntungan kita terima setiap saat, kemudian kita mau kita mau dikembalikan modal. Maju teman-teman, bapak maaf, maju. Bisa maju Pak dirapatin ya, biar yang terlambat bisa masuk. Jadi kita harus paham poin oh, ini ya. Ini ekonomi syariah memang seperti itu sistemnya. Ya. Jadi kita harus tahu mana investasi akhirat, mana investasi dunia. Sebenarnya pun usahakan agar murni kita menerima sesuatu yang halal. Ingat Bapak Ibu sekalian, eh, nilai daripada pendapatan kita atau nilai daripada kepemilikan harta itu diberkahnya bukan kuantitasnya. Saya kasih contoh. Di lapangan banyak orang, tolong direnungin ya satu persatu poin ini supaya nanti kita pada saat yang ngomong meninggalkan riba itu terbuka, oh iya benar nih, gitu. ada solusi, bukan tidak ada. Berkah Bapak Ibu sekalian, ada orang subhanallah di tengah-tengah masyarakat kita sekarang di Jakarta, kalau saya bahasakan lebih di Jakarta Timur tempat saya tinggal banyak sekali ada orang subhanallah kerja, susah sekali kerjaan gajinya sejuta bahkan di bawah sejuta gajinya. Tapi bapak ibu tahu tinggal serumah dengan istrinya, anaknya, tiga mertuanya numpang sama dia bisa hidup dengan gaji sejuta. Gimana hidup di Jakarta sejuta itu? Belum bayar listrik, belum bayar. Tapi subhanallah berkah. Mertuanya masih sempat numpang, makan, anak-anaknya sekolah, bisa pakai sepatu ke sekolah. Gitu kan? Ada orang pendapatan sebulan 50 juta nggak cukup-cukup. Sudah jelas 50 juta kecil aja di mata dia, selalu nggak cukup. Kurang aja bahkan mungkin masih utang sama temannya, utang sama kantornya. Karena memang berkahnya di sini, ya. Berkah. Itu yang penting. Dan seorang muslim harus paham masalahnya. Allah SWT akan memberkahi semua yang halal. Semua yang halal. Dalam hadis dikatakan, semua harta yang halal akan kembali. Kalau bapak ibu pernah punya uang, pernah punya benda, hilang, gak kembali, berarti itu ada unsur haramnya. Kalau dia halal akan kembali. Disilakan di dalam hadis tidak akan hilang sesuatu yang halal. Subhanallah, kembali dengan sendirinya itu. Mungkin kita pernah kehilangan sesuatu kemudian dengan beberapa hari kita cari kembali barang itu. Itu berarti memang dihubungkan dengan hadis ini unsur halalnya ada, keberkahan di situ. Bapak Ibu sekalian, kita punya kapasitas di tubuh. Sering saya bahasakan di pengajian untuk menambah masalah keimanan dan melonggarkan diri kita agar bisa masuk dan menikmati yang halal. Kita punya kapasitas. Untuk apa Bapak Ibu maksain diri melebihi kapasitas itu? Maksud saya begini, perut kita kapasitasnya paling tinggi dua piring nasi. Nggak lebih daripada itu. Kenapa kita harus paksakan diri untuk masuk kepada sesuatu yang haram? Padahal perut kita punya kapasitas cukup. Bapak Ibu kalau kita mau bicara masalah realnya tidur, ya Bapak Ibu butuhin seluas apa sih tempat untuk tidur? Satu kali dua meter ranjang anak kecil kita, anak kita biasa di rumah mungkin yang satu dua puluh kali dua meter itu sudah cukup untuk kita pakai tidur. Bahkan ada orang pakai itu suami istri cukup. Kalau di hotel mungkin yang single bednya itu cukup. Ada orang subhanallah merampas mencuri harta warisan keluarganya berhektar-hektar. Untuk apa? Dia mau ngapain tanah itu? Mau tidur tebal guling-guling di situ? Tidak masalah. Lalu kemudian dia jual Ustaz, jadikan uang masuk 50 miliar di rekeningnya, baik. Nolnya sekian banyak. Pada saat dia meninggal beberapa menit setelah itu misalnya. Tidak harus orang meninggal masuk ruangan ICU Bapak Ibu sekalian. Ada orang keluar punya program hari ini lengkap semua tabrakan, gitu kan? Ada orang tiba-tiba paman saya seorang profesor di Makassar dalam kondisi sehat, umurnya 48 tahun, dia pulang dari kampus ngajar gak apa-apa, setir mobil sendiri. Subhanallah. Ada tantenya dia nenek saya sudah 90 tahun waktu itu belum meninggal-meninggal sakit. Orang ini 48 tahun dengan prestasi dunia yang sangat luar biasa, mobil, rumah, kepintaran sampai pada tingkat sudah profesor belum 50 tahun. Kemudian subhanallah pulang tiba-tiba dia pasti tiba di pagar rumahnya, keluar darah dari hidungnya netes. Dia nggak tahu apa sebabnya, nggak pernah ada penyakit sebelumnya. Dikenal orang ini suka konsumsi madu, sehat-sehat lah ya, makanannya selalu dijaga. Dia juga seorang dai, sering menjaga makanan halal. Tapi subhanallah, yang terma, yang di sini cobaan Allah datang mati bisa datang menjemput siap kapan pun. Dia keluar darah dari hidungnya, dicek pada hari itu sama di rumah sakit, kata dokter waktu itu spesialis, sampai dibawa rumah sakit Pertamina di Jakarta. Ini ada satu satu penyambung urat saraf otaknya pecah dari 100 miliar penyambung urat saraf di otak itu satu pecah. Dan itu sudah cukup membuat memori dia ada setengah yang hapus terhapus. Gitu kan? Dan ini tidak boleh lagi berpikir, harus berhenti mengajar dan beragam macam lah, gitu kan? Ternyata dia pada saat selesai operasi disuruh istirahat sama dokter karena orangnya biasa aktif, akhirnya datang orang mengunjungi pada saat pulang ke Makassar dari mahasiswanya, dari aktivitas dakwah yang bertemu dengan dia, akhirnya dia mulai memecahkan banyak masalah pecah lagi pembuluh darahnya, setelah itu pingsan sebulan meninggal dunia. Begitu gampangnya mati kalau mau datang kepada seseorang. Ada di Jakarta kemarin Bapak Ibu sekalian keluar dari mall bawa banyak sekali kresek hasil belanjaan. Jadi kan tukang parkirnya pada setelah mobilnya Alphard ini luar biasa. Dia akan memberikan tips berapa. Minimal lah kalau tukang parkir 10 ribu sudah senang. Baiklah, langsung berikan disuruh mundur mobilnya begitu subhanallah ditutup, dinyalain starter mobil, tiba-tiba orang yang naik mobil mewah ini menginjak gasnya dengan kencang, menabrak mobil yang di belakang. Dengan sampai hancur mobil itu. Itu kan bunyi alarmnya. Tukang parkirnya yang tadinya senang sekarang jadi marah, ketuk-ketuk kasihnya, pak, pak, ini. Ternyata enggak, gasnya tetap dekat sama dia. Inisiatifnya setelah berapa menit dibuka, ternyata orang itu meninggal. Bawa kresek banyak nih dia sudah niat mau pulang, mau bawa baju buat anak istrinya, mungkin dia punya program apa, sebentar malam mungkin mau meeting sama teman-temannya, mati di tempat. Nah orang banyak lupa masalah kasus itu, sementara kita orang muslim paham akan datang kematian. Maka jangan buat ya lubang-lubang dalam hidup kita yang kita terjerumus itu nanti disiksa hari kiamat. Tidak boleh. Sementara kita punya kapasitas terbatas, gitu kan? Kebutuhan biologi seseorang, berapa kali seseorang itu mampu kelima sehari, Bapak Ibu sekalian? Kita bicara realita lapangan. Sekali, dua kali, lima kali, gitu kan? Kenapa orang berpikir untuk buka pintu zina setiap malam? Pasangannya ada, gitu kan? Dia Allah sudah mudahkan dia menikah. Ada seorang syekh berdialog dengan satu orang yang tanya begini, dia bilang, "Syekh, di Saudi ya, saya sebelum nikah sama istri saya, saya melihat istri saya itu wanita yang paling tercantik di dunia. Sebelum menikah, setelah saya menikah mulai berkurang. Saya melihat ada banyak istri teman-teman saya yang mirip dengan istri saya. Setelah dia punya anak, saya melihat istri banyak perempuan di luar sana yang lebih cantik daripada istri saya. Makin lama, hampir semua wanita yang saya lihat di jalanan lebih cantik daripada istri saya. Bagaimana membicarakan masalah ini, Syekh? Kata Syekhnya apa? Permasalahannya sebenarnya bukan ada di istrimu, bukan ada juga di perempuan yang banyak kamu lihat itu. Tapi permasalahan di dirimu sendiri. Allah menyuruh kau menurunkan pandangan matamu dari yang haram. Selama kamu terus saja melototkan matamu melihat lawan jenis yang tidak halal bagi kamu, maka tidak akan pernah ada kepuasan bagi kamu. Karena syihnya, Allah telah berfirman dalam Al-Quran, Katakan kepada para laki-laki mukmin agar menurunkan pandangannya dari yang haram. Katakan kepada wanita yang mukmin agar menurunkan pandangan dari yang haram. Lalu kata Syekhnya, kau mau enggak mengembalikan rasa suka kamu kepada istrimu seperti waktu pertama sebelum kau lamar dia? Dia menjadi wanita tercantik kata dia. Turunkan pandanganmu dari yang haram. Jadi subhanallah orang punya kapasitas gitu kan. Kebetulan apa kata Nabi SAW? Kalau terbangkitkan syahwat kalian melihat seseorang yang lawan jenis kalian yang tidak halal, Kembali kepada pasangan halal kalian karena dia memiliki apa yang dimiliki oleh orang itu. Kemaluannya sama saja. Kemasan dunianya, kemasan wajah, para wajah, beda alis, warna kulit itu kemasan. Gitu kan? Tapi ujung-ujungnya adalah orang sasarkan kemaluan. Jadi di sini kita tahu kita punya kapasitas, maka jangan paksakan diri melebihi kapasitas kita, Bapak Ibu sekalian. Banyak orang melampaui itu, memaksakan diri berhutang dengan sekian banyak, akhirnya terjerumus pada bab riba, jadi susah hidupnya. Apa gunanya kita menggunakan mobil yang mewah tapi ternyata utang kita berlipat-lipat banyak? Jadi dengan ditaki sana sini, kerepotan semuanya jadi digadai dan seterusnya. Jadi repot gitu kan. Hiduplah dengan kapasitas yang Allah berikan. Perut kita tidak butuh lebih daripada dua piring atau satu piring nasi sekali makan. Gelas yang air yang kita minum cuma berapa gelas? Anggap dua liter kita minum sehari. Satu liter harganya cuma lima ribu rupiah kalau air mineral atau tujuh ribu rupiah Itulah kapasitas kita sehari kita butuhkan. Tidur kita butuhkan satu setengah kali dua meter saja, nggak perlu lebih dari itu. Boleh punya rumah yang bagus, boleh punya mobil yang bagus, tapi jangan sampai melebihi kapasitas kemampuan kita. Kenapa saya dengar contoh-contoh ini Bapak Ibu sekarang? Karena banyak orang terjebak dalam riba. Sebab utamanya memaksa diri melebihi kapasitas. Ini masalahnya. <laughs> Jadi dia paksakan diri lebih daripada itu, akhirnya terjerumus pada hal-hal yang haram. Gak apa-apa deh, gak oh. apa-apa deh dan seterusnya. Ini jadi masalah buat dia. Ingat ada hisab hari kiamat Bapak Ibu sekarang maka harus hati-hati.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 Dan tinggalkanlah apa yang tersisa dari riba. Karena sebagian ulama, kalau ada orang yang terlanjur terlibat riba, KPR ribawi, atau apa saja yang sifatnya ribawi, maka dia terlilit sekarang, oh 10 tahun lagi baru selesai, oh 5 tahun lagi baru selesai diambil daripada ayat ini wadaru ma baqiya min riba selesaikan itu semampu dia kalau dia bisa lunasin alhamdulillah tidak bisa dia fokus sama Allah kemudian dia selesaikan tapi tidak membuka pintu baru karena penyakitnya riba ini ya, penyakit penyakitnya riba dia akan terus menerus melilit seseorang karena senjata syaitan makanya belum lunas ditawarin lagi lunas ditawarin lagi terus terlibat terlilit riba dan ini berbahaya kita keluarnya susah In kuntum mu'minin, kalau kalian benar-benar beriman kepada Allah, fa in lam taf'alu fa'dhanu biharbi min fa'dhanu biharbi min Allah wa rasuli. Kalau kalian tidak lakukan itu, maka Allah dan Rasulnya akan memerangi kalian. Jadi kata para ulama, belum ada pernah dosa yang dilakukan oleh seorang Islam yang Allah tantang berperang dengan Allah dan Rasulnya kecuali riba. Kecuali riba. Ini subhanallah kalau sudah dibuka sekali pintunya maka akan terbuka semua. Gitu jadi hal-hal yang mendasar lah kita lihat di negara kita ini hampir semua lini berhubungan dengan masalah riba. Jadi boleh semua dibayar, dicicil dengan bunga semuanya. Alasannya untuk memudahkan masyarakat. Ini bukan memudahkan Bapak Ibu sekalian. Kita banyak umat Islam membuka pintu itu, tapi masuk dalam riba. Dan riba ini tidak bisa lepas, susah lepas dari gitu ya. Susah. Orang akan terus terjerumus di situ. Akan terus berapa hari kita akan menanggung masalah dosa itu. Subhanallah ulama mengatakan firman Allah selanjutnya mengatakan alladzina ya'kuluna riba orang yang memakan riba itu la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu syaitan minal mas mereka ya, tidak bisa berdiri kecuali seperti orang yang kemasukan syaitan lantaran tekanan penyakit jiwa kata para ulama tafsir orang yang terus-menerus membuka pintu-pintu riba maka dengan izin Allah, dengan hikmah Allah, Allah akan tutup hidupnya dengan hal-hal yang menyusahkan bagi dia. Baik itu karena membuat dia tekanan jiwa, seperti orang yang kesat kesari kemasukan syaitan yang akhirnya tidak bisa lagi mengontrol diri dari pintu riba ini utang buka lagi pintu utang yang baru penutup utang yang pertama terus begitu sampai dia meninggal akhirnya anak-anaknya sibuk yang bukan ditinggalkan warisan tapi membayar utang-utang dia yang bertumpuk atau juga dikatakan dia bisa kena penyakit tekanan gila karena banyaknya beban pikiran yang akhirnya disebabkan kena riba itu. Kata Allah lanjutnya adalah wa man 'ada fa ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Siapa yang mengulangi riba setelah datang peringatan kepadanya, jadi Allah sudah ingatkan tinggalkan dan sudah kepada bisnis yang normal, yang sehat, tidak ada ya, ribanya, maka pasti mereka akan masuk dalam api neraka. Ini adalah ancaman yang besar kata beliau yaitu kekal dalam api neraka sampai bersih dosanya sebagaimana yang Anda lihat bagi orang yang kembali memakan atau menggunakan harta riba setelah datangnya nasihat. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali karena pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Sabda Nabi saw alaihi wasallam, al mubiqat" Jauhilah dari kalian tujuh dosa yang membinasakan. Kalau mereka berkata para sahabat, "Wa ya Rasulullah?" Apa itu wahai Rasulullah? Qala asyirku billah. Pertama menyebutkan Allah dan sudah kita jelaskan itu ya. Menyembah berhala, patung, pohon, jimat dan segalanya. Wasihir kemudian melakukan praktek sihir, mempercayai ataupun jadi dukunnya. Waqatlun nafsi allati Allah illa bil haqq dan membunuh jiwa ini juga sudah kita jelaskan di dosa besar yang kedua membunuh jiwa yang telah Allah larang atau haramkan kecuali dalam keadaan benar tiba-tiba diserang kita membela diri terus kita membunuh orang yang menyerang maka itu termasuk kebenaran atau seseorang yang membunuh lalu ditangkap oleh pemerintah lalu dikisos dibunuh juga nah, ini termasuk dengan jalan yang benar waklu riba yang keempat setelah bunuh orang yang memakan riba yang kelima waklu aklu yatim memakan hartanya anak yatim yang keenam awali yaumas lari dari medan perang jadi umat Islam kalau lagi masuk di ancam peperangan tidak boleh lari ya dia menang atau mati syahid. Tidak boleh lari-lari macam pemain adalah dosa besar. Dan yang terakhir yang ketujuh sepul muhsanatil ghafilatil mu'minat menuduh wanita baik-baik yang beriman berzina. Nah, ini sering terjadi kadang-kadang dari pihak suami ke istri dia menuduh pada istrinya sudah baik-baik di rumah maka dituduh untuk berzina. Nanti ada bahasan sendiri tentunya. Jadi tujuh ini syirik kepada Allah, sihir, membunuh jiwa, riba, memakan harta anak yatim, lari dari medan perang dan menuduh wanita baik berzina adalah tujuh dosa yang membinasakan. Kata Nabi SAW dalam hadis riwayat Muslim, La'anallahu akilah riba wa mukilah. Allah melaknat orang yang memakan riba dan orang yang memberikannya. Juga dalam hadis yang lain riba ditambahkan wa syahidaihi wa katibah. Dan juga orang yang menjadi saksi dan jadi juru tulisnya. Dan isnadnya sahih diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dalam Kitabul Buyuk dan juga Nabi SAW mengatakan di dalam hadis yang lain, dan hadis ini sahih riwayat An-Nasa'i, akilu riba wa mukilu wa katibuhu idza alim dhalika mal'umuna ala lisani Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yaum Orang yang memakan riba dan orang yang memberikannya serta juru tulisnya apabila mereka tahu itu hukumnya tidak boleh maka mereka terlaknat menulisan Nabi Muhammad SAW pada hari kiamat. Pertanyaan kecil, Ustaz, kita sudah terlanjur terlibat. Bagaimana kira-kira jalan keluarnya? Jadi begini Bapak Ibu sekalian, menyebabkan kita di Indonesia ini terlibat karena memang dari awal kita tidak merumuskan masalah itu. Seperti kasus contoh ya, di Indonesia ini masalah hamil di luar nikah selalu dianggap biasa. Ya. Kalau orang tuanya nggak setuju, hamil luar nikah dulu. Alasannya kecelakaan nanti baru nikah dia tidak faham tentang hukum agama dan ini tidak pernah dihardik diingatkan. Padahal sebenarnya dalam Islam kalau satu orang melanggar dihukum, maka berhenti di situ pelanggarannya. Kalau tidak dihukum maka akan terus e, berlanjut gitu kan. Bapak Ibu sudah tahu belum kalau anak zina tidak boleh dinisbatkan kepada pemilik sperma. naudzubillah Si A berzina laki-laki dengan seorang wanita sebelum nikah, lalu hamil. Sering banyak bisa terjadi begitu. Kemudian menikah anak yang lahir nanti itu dalam hukum syariat. Anda bisa baca dalam fikih siapapun. Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Abu Hanifah dalam mazhab kita tidak boleh anak itu dinisbatkan kepada si laki-laki pemilik sperma. Walaupun sebenarnya kalau dia menikah dengan tadi wanita itu maka jadi ayahnya. Gak boleh disbat, gak boleh dikatakan fulan bin fulan. Gak ada lagi namanya orang ini. Yang kedua tidak ada hukum waris di antara mereka. Dan kalau jadi anak perempuan, ya, maka di sini tidak boleh jadi wali pada saat menikah. Jadi hukum syar'i jelas. Tapi bagaimana usah sudah terlanjur mengakar? Nah masalahnya kita tidak ingatkan. Mestinya orang yang berzina hamil luar nikah itu dihukum. Mereka tak boleh nikah. Hukum syari yang benar adalah setelah hamil, setelah melahirkan baru boleh menikah. Itu pun anaknya yang lahir, walaupun yang laki-laki menzinai dia yang menikahi dia, tetap nisbatnya itu kepada orang lain. Ya. ya bisa nisbat kepada ibunya. Kalau MUI sekarang sudah mengeluarkan hukum bisa disebut ke ibunya seperti Isa ibnu Maryam ya kan? hmm. nah memang tidak ada ayahnya tidak dianggap ada atau disebut kepada nama laki-laki tapi disebutkan kepada Allah orang ini tidak ada fiktif seperti Abdullah Rahman, Abd Abd itu hamba dicari nama-nama Allah yang di kasus misalnya di Mekah di Saudi sekarang ada satu kementerian khusus mengurus masalah itu jadi memang di situ diurus dibuat lembaga khusus anak-anak yang terlantar, gak jelas orang tuanya, anak hasil zina dinaungi oleh pemerintah, dikasih nama yang baik, dididik yang benar, disuruh hafal Quran, karena anak-anaknya tidak berdosa. Lalu kemudian dinisbatkan, dibuatkan nama bin Abdul Ghafur, binti Abdul Syakur, adik Ab, Ab yang eh, kepada Allah SWT. Lalu di, akhirnya dikasih namanya Al-Makki kalau orang Mekah, Al-Madani kalau tinggal di kota Madinah. Dan itu sampai pernikahan, sampai sekolahnya semua dibayar oleh kerajaan. Dan itu dikat pada saat itu gitu. Kalau kita enggak dibiarin. Nah, kasus riba sama. Sering <coughs> tawarkan riba, makin banyak program, makin banyak program. Dan kita terlibat terus itu tidak dihentikan. Sehingga akhirnya semua pada terlilit masalahnya. Yang penting Bapak Ibu sekalian saya bukan menyalahkan siapapun Tapi saya mengajak diri saya dan kaum muslimin secara umum Untuk kembali jalan Allah subhanahu wa ta'ala Dan tidak ada istilah sudah terlambat Taubat perbaikin keadaan Saya tahu ada satu kepala Eh, salah satu pimpinan salah, uh, bank asing ya dan dia sudah sampai pada ini salah satu jemaah pengajian saya sekarang ya. dia uh, awalnya sudah punya mobil lux kerjanya sudah pegawai stafnya banyak di kantor pusat ya, ya, ya, di sini ya di daerah Sudirman kemudian Uh, segala fasilitas lah rumahnya lux di tempat yang luar biasa di Pondok Indah segalanya sudah macam-macam gitu Subhanallah dia ikut pengajian satu kali, dua kali, lima kali, sepuluh kali. Hanya dia sadar juga. Dia bilang sama istrinya ini gimana? Kita sudah mulai paham hukumnya dan kita ini sekarang makan, minum semua ini kulkas, AC, segalanya dari fasilitas ini. Bagaimana cara? Akhirnya dia coba muhasabah dengan istrinya berdua. Coba deh kita pelan-pelan tinggalkan. Tanya Ustaz fatwanya bagaimana? Coba. Saya bilang coba taubat dan mulai coba. Mulai aja. Maka dia mulai, subhanallah. Dia bilang begitu saya mulai. Memang ada masa transisi Bapak Ibu sekalian ya. Biasanya kita kalau meninggalkan satu kebiasaan buruk atau dosa kepada perbuatan yang baik ada masa transisi, ada proses. Memang begitu. Sama kalau Bapak Ibu sederhana, kalau lapar, kita minta kepada Allah, ya Allah, hilangkan lapar saya. Tidak bisa tiba-tiba hilang laparnya. Kita mesti tiba-tiba e, bertemu dengan orang, dikasih makanan, ataupun kita punya uang dikasih oleh orang, kita bisa beli makanan, itu pun masih proses. Kita punya dulu, atau dimasak dulu, kemudian ditelan, setelah diproses oleh usus baru laparnya hilang. Begitulah. Jangan Bapak Ibu kalau tinggalin satu perbuatan haram terus spontan bisa begitu saja melupakan atau terlepas. Memang butuh proses. Jadi itu sama saya pengalamannya. juga. bilang, Ustaz tahu, setelah saya tinggalkan semua saya kembalikan fasilitas itu. Saya mulai naik di bilang mobil. Saya sampai jual sama istri saya jus buat jus di rumah. Ada hasil dari warisan istrinya lalu dipakai jadi modal di rumah berjus, rumahnya pun ditinggalin, dia tinggal di rumah kontrakan, betul-betul dia hijrah luar biasa gitu. Sampai yang dia bilang saya mulai ngambil karpet, Allah bukain pintu-pintu rezeki yang lain. Kecil-kecil, ngambil karpet, saya jual kemana, ke masjid, uh, orderan mulai, gitu. saya buka online. Hanya mulai berjalan, dia bilang. Sampai satu waktu saat saya ngantar sejadah ke Bogor, dia bilang. Saya naik mobil pick up, nggak ada AC-nya. Saya sewa mobil itu. Keringatan luar biasa, dia bilang tapi waktu itu saya menangis, saya menekan mata karena saya merasa senang, ini pendapatan saya halal. Dulunya saya pakai mobil Mercy yang mewah gitu. Jadi memang itu luar biasa dia bagaimana meninggalkan itu. Tapi sekarang, subhanallah memang melalui proses ya. Mungkin sekarang sudah masuk tahun keempat ya, tiga atau tahun keempat, itu dia hijrah, sekarang sudah luar biasa. Allah buka ya, itu. Usahanya maju, berkembang besar, dia sudah bisa kembali menggunakan kendaraan sana sini. Udah paling Masya Allah, malah dia mandiri. Dia sudah bisa pekerjakan banyak orang. Nah, Masa transisi memang akan kita lalui Karena itu masa indahnya seseorang Orang biasa dari tiap malam mabuk Kemudian tiba-tiba dia tinggalkan Ada masa transisi Dia akan kesulitan Tapi di sini juga Di sini upaya dia untuk bisa Berusaha meninggalkan Dan Allah SWT insya Allah akan berkait hidupnya setelah itu Karena kalau tidak Bapak Ibu sekalian Hati-hati ada hisab hari kiamat Orang-orang harus betul-betul bisa memperbaiki keadaan dia tapi kalau Bapak Ibu alihkan kepada pendapatan yang halal, maka insya Allah akan sangat berpengaruh pada hal yang lain. Ingatlah sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, lahmun nabata min suhtin annaru awladihi. Hadis Bukhari. Darah dan daging yang tumbuh, daging yang tumbuh dari pendapatan yang haram, maka neraka lebih mantas baginya. Dan ingat kalau masuk neraka sulit kalau kita nyesal, nggak ada gunanya sudah di sana gitu kan. Maka sekarang masih itu belum terlambat, hijrahlah gitu kan kembali ke jalan Allah. Saya mungkin cuma sekedar menyampaikan di atas podium ini, tapi bisa saja yang sampai ke kuping dan hati Bapak Ibu sekalian dari Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana kalau kita dengarkan azan, hayya ala sholat, muadzin yang ucapin sebenarnya muadzin kita, orang Indonesia, orang Amerika, orang Afrika, orang Arab sama hayya ala sholatnya. Jadi kan dia diajarin oleh Allah. Allah sebenarnya yang manggil kita, tapi melalui perantara para muadzin. Tinggal siapa yang datang kerjanya atau tidak, gitu kan? Maka di sini harus kita pegang Yang tidak datang maka dia akan menerima sendiri konsekuensinya. Jadi Allah SWT hanya mengirim sinyal, mungkin ini penyampaian juga adalah sebuah sinyal kepada Bapak Ibu sekalian untuk bisa berhijrah. Tinggal berdoa kepada Allah, berikhtiar setelahnya. Insya Allah dengan berdoa kita akan diberikan apapun yang kita inginkan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin begitu Bapak Ibu sekalian. Kalau ada yang mau bertanya silakan. Ya. Kalau kalau orang yang boleh makan di rumah orang kedua kalau mau kita juga memberikan memberi orang kemudian orang itu masih kita lebih dengan cara ikhwan ya kalau makan di tempat orang yang telah diberikan utang itu nggak pernah ada dalil yang melarangnya. Tidak ada masalah soal itu. Jadi kalau saya mengutangkan kepada keluarga saya, adik saya, kemudian saya salah satu waktu sudah terakhir, kalau diberikan makan tidak ada masalah. Tidak ada larangan di situ. Jadi, kalau itu, kemudian yang kedua, kalau seandainya kita mengutangkan kepada orang lain, tidak ada kesepakatan awal. Memang ini sejuta, kemudian sejuta. Ini proyek akhirat nih, investasi akhirat. Sudah seperti saya bahasakan di awal pertemuan. Lalu kemudian pada saat dikembalikan, ternyata uang itu dipakai bisnis sama dia. Pada saat dipakai bisnis, ternyata dia merasa ada untung, dia melebihkan 100 ribu misalnya. Dari dia, nggak ada kesepakatan awal, itu bukan riba, nggak apa-apa. Sama halnya juga bab sogok menjogokkan itu haram ya. Nah, bagaimana membedakan antara sogok dengan mengambil hak? Ada bedanya. Sogok yang diharamkan itu rishwat adalah seseorang yang membayar satu instansi atau seseorang untuk mendapatkan yang bukan haknya. Yang bukan haknya. Memang dia tidak layak di situ. Tapi karena dia bayar, dia dapat. gitu. Tapi kalau bapak ibu punya barang datang dari luar negeri, masuk ditahan oleh bea cukai misalnya. Barang itu kemudian ditawarkan kalau mau keluar harus datangkan surat 1, 2, 3, 4, 5. Kita datangkan surat itu. Nih, sudah ada. Masih ditahan juga. Kita harus bayar. Kita bayar itu bukan sokok, karena itu hak kita. Jadi kalau ada hak di situ, itu tidak termasuk dalam hal yang dilarang. Ya. Karena memang tidak masuk dalam awal, tapi kalau kita tidak ada hak di situ, maka secara otomatis masuk. Sama halnya tadi ya. Kalau kita tidak berikan syarat dari awal, maka itu tidak ada masalah. Dia memberikan sukarela setelah itu ya, setelah pengembalian dia mau ada masalah. Yang masalah itu kan tidak ada masalah, karena itu halal saja. Kalau misalnya kita lihat orang yang butuh, nggak usah, nah, silahkan kita kasih. Niatnya sodakah, memang ini sodakah ya, beda. Kita harus tahu satu hal ya, Bapak Ibu ini satu hal yang kadang-kadang subhanallah kita lupa gitu, lalai di sini. Untuk membuka fitur rezeki, nomor satu poinnya adalah mensyukurinya. Yang kedua, bersodak. Subhanallah sadaqah ini penyebab terbukanya rezeki. Banyak orang nggak paham. Makanya pada saat dengan masjid lewat ada seribu baru, seribu tua, seribu tua yang ditaruh. Dia nggak paham bahwasanya kalau dia masukkan ke masjid sholat di jalan Allah itu penyebab rezekinya terbuka. Mestinya seribu baru yang ditaruh di situ, seribu tua yang dipakai belanja beli air mineral di luar sana. Mestinya begitu. Jadi ini kata kunci. Sebab ada hadis Bukhari, hadis kunci kata Allah SWT wa taala, "Ya bna Adam, amfik amfik alaih." Wahai anak Adam berinfak dulu di jalanku, aku akan buka ya pintu rezeki gitu kan ini jadi kita harus pahamin ya, jadi banyak hal-hal yang kita harus hubungkan memang berhubungan dengan masalah ukhrawiyah kita ada lagi uh, kalau kasusnya ini ada si A ah. meminjam uang si B karena si B ini nggak punya uang dia pengen minjam si A ngomong sama si C dan C ini tahu yang akan minjem A cuma C ini mengatakan jangan bilang saya yang meminjamkan saja dia tidak tidak dikenal bahwa dia punya dua. Akhirnya ini menjadikan Ustaz. Apakah si B ini terhadap si A dia menemukan suatu dosa bahwa seolah-olah dia berbohong Ustaz. Si A ini mengetahui bahwa ini adalah uang dari dia. Kenapa harus seperti itu? Uh, si C nggak pengen bahwa uh, jangan sampai dia tahu bahwa ini saya meminjam duit, nggak enak. Ya seperti itu yang harus akad jelas. Jadi gini dalam Islam itu tidak ada akad yang samar. Tidak boleh ada akad samar. Akadnya harus jelas dari awal. Itu akad. Dan kata Nabi SAW, Al-Mu'minu al syurutihim. Orang mukmin itu dengan syarat yang disepakati. Jadi nggak boleh keluar gitu. Nggak ada masalah nggak enak kalau mau membantu orang. Karena apa? Gitu kan? Jadi nanti kalau tidak seperti itu, tidak dia samar, nanti hak juga samar. Jadi, jadi panjang ini, nanti rezekinya kemana-mana gitu. Misal kalau misalnya dia tidak bisa bayar, Siapa yang akan menanggung ini? Sementara yang dia tahu adalah si A, bukan si C. Kan gitu. Jadi lebih baik akadnya jelas. Emang ini dibantukan, silakan dibantukan. Bayarnya kapan kamu bisa misalnya? Apa? Ya atau bayar gini. Yang jelas ini harus jelas akadnya. Dan ingat perbedaan dasar antara sebuah riba dengan yang bukan riba itu umumnya kalau di Indonesia ini sebenarnya terjadi di akad. Saya sering menyampaikan ke teman-teman di UI, dan juga sampaikan ke beberapa instansi lembaga perbankan syariah tentang pentingnya memahami masalah ini. Gitu kan? Saya bukan menggurui ya, tapi kadang-kadang kalau teman-teman lagi diskusi saya berikan masukan masalah itu. Jadi saya bilang, di mana letak halalnya KPR dalam Islam dan di mana letak ribanya? Gitu kan? Saya jelaskan kepada mereka. Kalau menurut saya yang saya pahami dari banyak buku fikih cuma di masalah akad. Misal, saya mau beli rumah, Kemudian saya nggak punya duit, saya datang ke satu instansi atau satu individu, seseorang. Lalu saya bilang saya mau beli rumah ini satu miliar, saya nggak ada duit. Bisa nggak kamu belikan saya? Dia bilang bisa. Baik saya belikan. Dalam Islam boleh orang yang membeli rumah itu bilang ini. Saya beli satu miliar ya, tapi saya jual kamu satu setengah miliar. Transaksi jual beli. Saya beli itu, tapi saya jual ke kamu. Mau nggak? Kamu boleh bayar lima tahun nggak, Pak? Ini halal ini. Yang tidak boleh kalau dia bilang, baiklah kita tulis akadnya, bahwasanya saya menghutangkan uang kepada kamu satu miliar yang setiap bulan ada bunganya satu persen, dua persen, ini riba. Boleh. Masalahnya di akad, subhanallah, gitu kan? Akadnya kalau sedikit masuk terus jual beli halal, sedikit masuk ke masalah adanya bunga, atau pinjaman bahaya. Saya kasih contoh misalnya banyak KPR itu kalau sering kali Bapak Ibu sekalian kita ini kalau lagi tanda tanganin akad, baca akadnya itu kita cuma lihat lewat selesai yang penting sudah dijelaskan. Enggak, dan akadnya. Kalau poinnya misal perbankan A atau instansi A dia beli rumah satu miliar dia bilang sering kali begitu akadnya perbankan A menghutangkan bukan membeli rumah menghutangkan si B langsung ke nama nasabah sejumlah satu miliar yang dia kembalikan dalam lima tahun misalnya dengan bunga sekian. Ini padahal beli nih, jual beli, tapi akadnya akan utang piutang. Maka jadi riba. Belum lagi ada unsur kezaliman. Sekarang kalau misalnya putus tengah jalan nggak bisa dibayar, kira-kira bagaimana kalau perbankan konvensional atau instansi ribawi disita? Uang yang sudah dibayar dua tahun hangus nggak? Zalim ini. Dari mana pintunya itu? Nggak boleh dalam Islam Lalu bagaimana usaha jalan keluarnya? Jalan keluarnya, kalau saya sudah bayar 2 tahun, ternyata putus dengan jalan saya nggak bisa bayar. Rumah itu dijual. Rumah itu dijual. Yang punya hak yang belum dibayar dikembalikan. Gitu kan? Dijual itu. Jadi atau sudah yang dibayar 2 tahun, misal rumah itu jadi 5 miliar setelah 2 tahun. Tadinya saya cuma beli 2 miliar. Uang yang sudah saya bayar 700 juta. Dikembalikan 700 juta kepada orang itu. Ini loh yang kamu cicil selama ini ya. Karena kita sudah jual untung. Untung berlipat-lipat. Zalim kalau mengambil haknya orang lain. Dia sudah senyaman mati bayar tiap bulan. Semestinya akan sehatnya begitu. Gak ada kebaliman. Semua akan jelas transparansi. Gak ada yang tertutup. Nah, ini penting. ini gitu kan? ya. Jadi kalau transaksi jual beli boleh. Individu aja boleh. Temannya bapak mau beli motor 10 juta saya nggak ada duit Baik saya belinya Tapi saya jual ke kamu 15 juta Kamu boleh bayar 12 bulan nggak apa-apa Halal Karena transaksi jual beli. Jangan bilang saya itu kamu utang sama saya 15, 10 juta tiap bulan berbunga sekian persen ya. Jadi nanti jadi 15 juta sudah jadi riba. Nah, jadi hal yang mendasar sebenarnya jual beli itu sangat terbuka. Dan ingat Bapak Ibu sekalian, bisnis itu adalah hal yang sangat dianjurkan dalam Islam. Gitu ya. Sebagaimana sabda Nabi SAW, Allah membuka 99 pintu rezeki di, di bisnis dan tinggal satu persen saja satu bagian saja di umumnya jadi ini memang dianjurkan setiap muslim itu untuk berdagang berniaga bapak ibu pun maaf kalau sudah bekerja kemudian ada modal berhubungan dengan coba usaha apa yang bisa dikembangin itu salah satu perintah agama kita bahkan kata Nabi SAW dalam hadis Bukhari seorang pedagang yang jujur itu kalau dia jujur ya maka dia akan bersama dengan para nabi-nabi di hari kiamat di surga modalnya pedagang plus jujur masuk sama Nabi lagi di surga surga Firdaus yang tertinggi itu kedudukan yang luar biasa gitu ya. ya harus ada akad yang jelas kejujuran dalam transaksi transparansi produk itu semua harus jelas gitu ya. Gak boleh beli kucing dalam karung jelas semua itu ada hal-hal yang harus dipahami dalam batu. Gimana waktunya? Sudah? Satu lagi baik. Kalau misalnya kita ada KPR, juga. Itu jadi halal, nggak masalah. Jadi yang sudah berlalu, tadi kan sudah saya bahasakan dalam ayat Al-Baqarah 279 Pak. Allah mengatakan buat rumah bagi yang riba. Kalau sudah sampai kepada kita hukumnya, tapi sudah berjalan, jangankan yang sudah lunas, yang lagi berjalan saja boleh diselesaikan selama kita tidak mampu lunasi. Tapi jangan buka pintu baru. Ini masih lima tahun lagi KPA lagi. Ya juga taubat kepada Allah sekarang. Selesaikan itu jangan buka akad barunya di dalam riba itu. Yang sudah berlalu sudah dianggap halal oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sama halnya hukumnya dengan pendapatan orang-orang kafir sebelum masuk Islam. Setelah masuk Islam itu tidak ada masalah pun dia. Akad nikah yang pernah dilakukan orang Nasrani dua laki-laki dan perempuan pernah nikah dengan cara Nasrani lalu masuk Islam. Perlukah akad nikah baru? Tidak. Dianggap sah di dalam agama. Tetap suami istri saja. Gitu ya. seperti sudah ya baik insya Allah sampai sini dulu Bapak Ibu sekalian sebelum saya tutup saya ingin Bapak Ibu partisipasi kita cari pahala sebenarnya ini tidak ada unsur duniawiannya saya kebetulan lagi sebarin di semua pengajian saya Bapak Ibu punya teman-teman kenalan kerabat di kampung kah di mana-mana saja Nah, sekarang Masjid Haram Mekah ini lagi butuh pegawai. Tapi memang yang sekarang ini visa yang masuk ada 5000 visa untuk perluasan masjid haram. Kita lihat sekarang lagi perluasan lima kali lipat dari sebelumnya. Itu masuk Indonesia sekarang 5.000 visa. Dan itu kebetulan yang pernah sepupu ayah saya sendiri. Makanya karena kerja di masjid haram jadi saya semangat sebalik di pengajian saya gitu kan. Nah ini memang dibutuhkan tukang besi dan tukang kayu. Dan kalau ada memang yang punya spesialis ini, tapi memang saya pun melihat tesnya Saya melihat tes Karena saya kemarin memang minta teman-teman dari Saudi ini Ya memang saya pembina di situ itu untuk mengambil e, contoh cuplikan bagaimana pengetesan. Ternyata bukan hal yang berat gitu kalau saya lihat. Makanya saya berani sebarin dari pengajian karena saya lihat e, bagaimana tukang besi itu menyambung antara besi sama besi dengan diikat dengan kawat, gitu kan? Bagaimana memberdirikannya. Jadi ini mungkin dalam sehari khusus aja bisa, maksudnya gitu. Kayu pun bukan disuruh buat kursi, tapi disuruh buat e, apa sih mal ya, mal untuk tiang gitu. itu disuruh buat seperti itu. Kurang tesnya begitu lulus maka selesai bisa berangkat. Gitu. Nah, cuma yang yang yang poin yang perlu kita titik beratkan ada pahala sini karena dia kerja di masjid haram. Gitu. Dia bisa di waktu sholat sholat di masjid haram selama ribu dua tahun. Tidak digaji pun kita sudah punya tenaga anjing di masjid haram. Ini bukan di sekitar. Ini di masjid haram yang orang sholat di mahaji tidak pernah berhenti sampai hari kiamat. Gitu kan. nah, ini pahalanya besar sekali. Belum lagi kalau saya motivasi jemaah pengaji, kalau memang ada keluarga ini bisa dimotivasi begini. Dan itu kerjanya 8 jam, dikontrak kontrak 2 tahun. Jadi kalau dia sih pagi, dari pagi mulai e, kalau tidak salah jam 8 sampai jam 5 normal jam kerjanya. Setelah itu kan dia selesai. Dia bisa ikut halaka ulama maghrib isya itu. malam itu selalu ada halaka ulama. Bisa belajar bahasa Arab, bisa belajar agama. Dua tahun itu paling sangat bermanfaat. Belum lagi haji umroh nih kita bicara. Karena seminggu sekali dia punya libur sehari, jadi bisa umroh kalau masyarakat Mekah itu baju ihramnya dari rumahnya. Ya. Orang Mekah kalau kerja tinggal di Mekah, berarti dia dianggap mungkin di Mekah. Orang Mekah itu kalau mau umroh mau haji pakai ihram dalam kamar rumahnya. Langsung turun masuk masjid haram bisa umroh. Ini bisa umroh dirinya, bisa umroh keluarganya yang sudah meninggal. Ini manfaatnya sangat banyak sekali. Jadi kalau Bapak Ibu memang ada, nanti tinggal dikasih nomor HP saya atau Bapak Ibu bisa kontak nomor saya XL ya mentari itu memang sudah saya tidak maksimalnya tapi di XL nanti saya data nama-namanya itu umurnya 23 sampai 41 maksimal kemudian ada biaya sekitar 2 juta setengah itu sampai berangkat selain paspor dia harus punya paspor jadi itu bisa tiket e, sama medical. ya. jadi umur 23 sampai 41 biaya sekitar 2 juta setengah dia harus punya paspor Kemudian yang keempat itu uh, dia tes keterampilan lagi. Ada tesnya pada tanggal tertentu ditelepon, dia datang tes. Kemudian tes medikal. Tes medikalnya harus lulus, gitu ya. Ini nanti di tes medikal. Nah nanti dari tujuh juta setengah itu info yang saya dapatkan tes medikalnya sekitar sejuta setengah. Nah sejuta setengah ini memang kalau tidak sehat pun tidak bisa ditarik kembali. Tapi kalau sehat ya sekalian lulus, gitu kan? Kalau dia tidak lulus medical, 6 juta dananya dikembalikan dan dianggap dia tidak bisa berangkat. Jadi tes medikal tes ini memang sudah harus dia siap untuk infakkan gitu ya. Kurang lebih seperti itu mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Pada benar ya Allah merasa dosa saya mohon dimaafkan. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.